Kembali pada sore hari ini kita diperjumpakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam pertemuan ini dapat mengambil faedah-faedah yang akan kita sampaikan melalui kajian ini nantinya. Berikutnya salam dan salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang senantiasa setia berpegang teguh dengan ajaran beliau tinggalkan. Para ikhwan dan akhwat yang Subhanahu taala pembahasan kita kali ini adalah berbicara tentang kemandirian umat. Bagaimana perlu diciptakan kemandirian umat artinya meninggalkan kebiasaan dari meminta-minta ataupun ini malas di dalam berusaha. Padahal kalau kita lihat dalam agama kita sangat jelas sekali banyak dalil-dalil yang menyuruh agar umatnya adalah umat yang mandiri, yang bekerja keras, yang beraktivitas karena kekuatan ya, bisa kekuatan iman juga dituntut kekuatan yaitu untuk memiliki kemampuan dari segi materi karena materi adalah salah satu jalan atau bahan atau fasilitas yang mungkin digunakan untuk menyebarkan agama yang mulia ini. Oleh sebab itu, selainnya kita sebagai orang tua, baik ibu maupun bapak, melatih anaknya untuk mandiri semenjak dini. Sebenarnya orang tua kita dahulu dari kecil terbiasa melatih kita untuk mandiri. Seperti umpamanya kebiasaan-kebiasaan yang diberikan oleh orang tua kita dahulu setelah kita umpamanya selesai makan, itu biasanya disuruh cuci piring sendiri. Ini bentuk-bentuk pendidikan yang harus diberikan kepada anak-anak kita agar mereka biasa memiliki tanggung jawab dan mandiri. Ya, kadang-kadang kita ditugasi untuk menyapu rumah. Ini pendidikan kita yang barangkali di saat sekarang ini sebuah yang sudah sangat jarang. Apalagi kalau umpamanya yang memiliki materi yang lebih, ya semuanya pembantu. Padahal ini adalah pendidikan, bukan dilihat dari segi pekerjaan. Tapi dari kecil anak-anak kita itu sudah diberi tanggung jawab dan biasa bekerja, ya. Minimal ketika anak-anak kita dididik seperti itu dia menghargai orang lain. Ini yang terpenting. Ketika dia kita latih menyapu, dia merasakan bahwa menyapu itu suatu pekerjaan yang juga membutuhkan apa? Apa? Ya pengorbanan tenaga, sulit rasanya. Dengan demikian dia biasa jadi memang buang sampah itu nggak layak sembarang tempat. Ya kan begitu. Ini hal-hal yang kecil seperti ini jarang kita berikan di dalam keluar keluarga. Demikian pula Ketika kita bisa memberikan tanggung jawab hal yang sekecil seperti ini dalam keluarga kita, apakah itu umpamanya menyapu tadi contohnya, dia biasa menghargai orang tukang sapu. Dan dia bisa menghargai pekerjaan seorang pembantu. Jadi banyak sebetulnya didikan-didikan yang dahulu itu orang tua kita mendidik kita hanya secara spontan tanpa ada arahan gitu dari ustadz ya. Tapi untuk sekarang malah materi-materi seperti ini perlu diberitahu kepada orang tua. Entah kenapa. Karena jarang orang tua sekarang dari sayang kepada anak, ya itu ya. Jarang memberi anaknya tugas-tugas. Padahal itu adalah mulai dari kecil mendidik anak kita. Bagaimana supaya anak kita itu mandi, mandiri. yang suka manja. Maka oleh sebab itu kalau orang-orang tua kita dahulu mendidik kita itu kalau sudah bisa cuci pakaian sendiri, itu disuruh cuci pakaian sendiri. Terus meningkat lagi, bisa setrika ya sendiri. Terus meningkat lagi dan begitu diberi tanggung jawab. Sehingga ketika anak ini telah dewasa, dia tidak canggung. Diberi tugas apapun. Tidak gengsi pekerjaan apapun. Tapi sekarang banyak pemuda-pemuda gengsi dia. Masa saya sarjana bekerja seperti ini? Ya. Jadi oleh sebab itu perlu kiranya materi kemandirian umat membangun kemandirian ini perlu sekali-kali kita sampaikan dalam kajian agar terbiasa. Anak-anak kita itu mandiri. Ya, Oh, untuk apa saya didik anak saya? Saya kan punya harta banyak. Siapa yang bisa menjamin? Keadaan keluarga kita sejahtera selalu. Bisa saja harta itu hilang karena gempa, karena tsunami, karena berbagai hal. Siapa yang menjamin kita hidup selalu? Nah, nanti kalau anak kita mendapati kehidupan yang sulit, dan dia tidak pernah kita latih, dan kita bimbing untuk menghadapi kehidupan bertanggung jawab dan mandiri, insya dia akan menjadi apa? Beban masyarakat. Di antara hal di sini ya, Apalagi kita yang sudah memiliki keluarga, itu lebih. Dia haruskan lagi mandiri. Memiliki pekerjaan yang jelas. Ya, banyak kejadian-kejadian di tengah masyarakat. Itu membebani orang lain. Bahkan kadang-kadang meminta-minta di jalan-jalan. Sekarang betapa banyaknya ya pengamen-pengamen yang terdidik. Maksudnya apa? Dia mahasiswa tapi jadi pengamen. Kenapa hal ini terjadi? Nah oleh itu ada hal yang penting dibina di tengah masyarakat kita adalah membangun kemendirian umat semenjak dini di rumah tangga. Biasa memberikan tanggung jawab ke anak kita di rumah. Kalau dia kelas 4 itu sudah bisa barangkali mencuci piring dia sendiri, ya, gelas minum dia sendiri, membantu orang tuanya jika dia perempuan, membantu memasak. Yang lebih sadis sekarang ini betapa banyaknya anak-anak perempuan tidak bisa masak. Loh, ini kegagalan dan sebuah pendidikan. Ketika bersuami diandalkan apa? Beli sambal di luar. Ketika suami yang tidak punya uang gimana? Ya kan? Nah, yang lebih menyedihkan lagi kalau hal ini terdapat pada akhwat-akhwat yang sudah mengerti ngaji tapi nggak bisa masak. Nah, ini yang lucu. Karena itu perlu dibangun kemandirian walaupun hal bentuknya kecil. Dari kecil anak-anak kita, baik perempuan mulai laki perempuan Pan itu sudah diajak ke dapur, di, diajar cara-cara bagaimana mengiris bawang, menggiling cabe, menggoreng. Sekarang jarang orang mendidik seperti itu. Ya kan? Kadang-kadang terkejut. Sebagian ikhwan yang dapat suaminya ternyata istrinya tidak bisa masak. Kadang-kadang suaminya dikibulin, katanya ini model masakan Thailand gitu ya. Karena nggak bisa masak, di air saja direbus pakai udang itu ini masakan Thailand ini dikasih kecap banyak-banyak. Ini ada omongan dari ibu-ibu gitu saya gini aja kebetulan saya coba-coba aja begitu. Ini, nah, ini kan nggak benar secara seperti ini. Jadi mulailah bukan hanya pendidikan dari sifat ilmu ke, ke berkeluarga atau keterampilan yang untuk masa depannya tapi juga keterampilan-keterampilan dari dalam keluarga sendiri apa itu menyapu, mencuci piring, ya. Nah, ini perlu dibina kemandirian di dalam keluarga kita, anak-anak kita bisa dididik hal tanggung jawab seperti ini. Walau bentuknya sepele, tapi itu memberikan bekas didikan. Dia bisa menghargai minimal bagaimana kalau pekerjaan mencuci piring itu hal yang mudah rupanya. Itu minimal dia. Ya kan? Biasa menghidangkan nasi, di, Dibiasakan hal seperti itu menjadi anak kita. Walaupun kita punya pembantu. Ya, bagi yang berlebih mungkin atanya punya pembantu, tapi jangan lupakan didikan-didikan seperti ini pada anak kita. Karena merugikan anak kita sendiri nanti setelah mereka dewasa, canggung dalam hal berbagai hal. Tidak bisa. Di antara hadis di sini bentuk motivasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya agar mereka adalah orang yang makan dengan tangannya sendiri, bukan dengan cara minta-minta dan seterusnya, Sebenarnya hadis Abu Hurairah yang diwakilkan Imam Bukhari dalam sahihnya, ini qala Rasulullah SAW, alaihi ahadukum hibalahu thumma yagdu. Seandainya salah seorang kalian ngambil talinya kemudian dia pergi ya ilal jabal ke kebun, ke, ke, ke hutan, ke gunung, wayahtatibu, wayabi'u. Lalu dia cari kayu bakar, lalu dia jual, wayakul, wayatasaddaq. Kemudian dia makan dan juga berinfak loh. Ya. Khairul lahu itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang lain. Subhanallah. Sekarang ini luar biasa ya. Sekarang ini alhamdulillah ada organisasi yang memang mendukung peminta-minta ini. Ada semacam komplotan apa perkumpulan. Ya, ada yang mendrop malah kadang-kadang. Banyak sekali. Sekarang di jalan-jalan kita melihat. Ya, yang profesinya itu meminta-minta. Satu kehinaan bagi umat ini. Maka Rasulullah SAW ini menyebutkan, lebih baik mencari kayu bakar, kemudian dijual, makan. Itu lebih baik daripada meminta min. Minta. Ini apa didikan ini? Jadi bukan maksudnya kita disuruh jadi tukang cari kayu bakar dalam hadis ini. Faedahnya bahwa makan melalui usaha tangan sendiri itu lebih Dulu daripada meminta-minta kepada orang lain. Jadi nggak pernah umat apa agama kita ini meredai adanya umatnya yang nganggur istilahnya. Tidak memiliki pekerjaan. Maka untuk motivasi bagaimana supaya umat ini mandiri, ya kecil dididik. Anak-anak kita diberi keterampilan, diberi semangat, beri motivasi, baik untuk belajar maupun untuk mencari pengalaman. Perlu dibina umat kita ini. Jangan hanya kalau cita-cita ditanya semua ingin jadi dokter semua. Ya kan? Siapa yang jual tukang sate nanti? Kalau dokter mau makan sate, siapa yang bikin sate? Coba sekarang. Tapi semua pekerjaan bila dilakukan dengan keahlian akan menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Luar biasa. Jadi tukang sate saja kalau memang ahli masak sate akan jadi apa? Satu piringnya 50 ribu. Lumayan itu hasilnya. Kan begitu. Tapi banyak kita dalam bekerja itu asal-asalan, dicoba-coba. Tidak dengan ilmu dan tidak dengan keahlian, tidak dengan pengalaman. Walaupun pekerjaan itu kelihatannya kecil jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keahlian dan kepengalaman, contohnya saja tukang arloji, tukang apa bengkel arloji. Kalau ahli pasti nggak bisa dia menerima apa namanya, tidak bisa dia melayani lagi nanti langganannya. Kenapa? Karena orang kenal kalau mau perbaiki arloji itu yang pakarnya di sana. Artinya apa? Kita di dalam mendidik anak kita dan keluarga kita berilah keterampilan-keterampilan yang memang jangan tanggung-tanggung dalam bekerja. Tapi kita di sini banyak yang tanggung-tanggung. Jadi harus betul-betul memiliki perbekalan diri. Maka Rasulullah SAW sangat menganjurkan. Tidak reda umatnya menjadi peminta-minta. Bahwa sifat meminta-minta itu bukan hal yang baik dalam Islam. Tapi adalah seorang lebih baik apapun pekerjaan, jangan dipandang hina. Yang penting itu aha, Dan usaha sendiri. Nah ini dalil-dalil bahwa motivasi kepada orang tua agar biasa mendidik anaknya memiliki apa? Kemandirian. Jangan sampai nanti setelah dia lulus dari pendidikannya justru menjadi beban masyarakat. Apalagi menjadi mempeng, apa menjadi bajingan, ya penyebar narkoba dan menjadi apa namanya bandit dan seterusnya. Jadi sehendaknya seorang orang tua dari kecil itu biasalah berikan tanggung jawab pada anaknya walaupun hal-hal yang terkecil sehingga anak ini dari kecil terdidik dengan punya tanggung jawab dan memiliki apa pengalaman-pengalaman dia akan senantiasa berkembang setelah dewasa. Minimal kalau dia biasa bantu orang tuanya cuci piring, nanti bisa bekerja di rumah makan, tukang cuci piring. Lumayan kan? Daripada jadi tukang nggak ngamen. Kalau nggak minta, marah sama orang. Kalau nggak dikasih, marah sama orang dimintanya. Kan akhlak yang tidak baik. Ini banyak sekali sekarang yang perlu kita benahi dengan masyarakat kita. Ada antaranya menciptakan kemandirian di dalam keluarga kita. Itu di antara hadis Rasulullah SAW menyebutkan ini lebih baik salah seorang kalian ngambil tali pergi ke hutan lalu mencari kayu bakar. Dijualnya kemudian dia makan dari hasil usahanya itu. Lebih baik dari dia meminta-minta kepada orang lain. Ya, khairul lahu min ayas alan nasa. Hadis kan Imam Bukhari. Di hadis-hadis seperti ini dibaca kepada anak kita. Jangan terbiasa dia meminta-minta. Dalam hadis saya yang dibawakan oleh Imam Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini ada sebuah orang juga yang mana motivasi agar umat ini menjadi umat yang memiliki kemampuan, skill, ya, bukan hanya iman saja yang kuat, tapi juga memiliki kemampuan yang lain yang lebih kuat. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW sabdanya, al mu'minul qawi ah, khairu habu ilallah minal mu'minid dhaif. mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Yang lemah maksudnya apa? Wa fi khairin. Walaupun dalam segala hal itu baik karena dia orang mukmin. Tapi orang mukmin yang kuat imannya yang kuat dari segi ekonominya dan pendidikannya ya, bekerja dan seterusnya ini lebih disukai Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik daripada mukmin yang malas, yang lemah. Nah, bagaimana untuk menciptakan seorang mukmin yang kuat, yang berkarya, memiliki kemampuan? tentu dengan memberikan motivasi kepada generasi muda, kepada anak-anak kita, agar mereka di dalam pendidikannya bersungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Karena keahlian itu, pengalaman itu tidak mungkin didapat dengan cara tanpa ada kerja keras, tanpa ada kesungguhan. Jangan kita matikan semangat anak-anak kita untuk bercita-cita yang tinggi. Semana kebanyakan orang tua biasanya jika ekonominya kesulitan, dia bilang begini, kamu cukup sampai SMA saja sekolah anak. Bapakmu pedagang kaki lima, nggak usah. Nanti bantu bapak di pasar. Habis SMA. Ini cara pendidikan yang tidak benar terhadap anak. Seharusnya ketika dia memotivasi anaknya, dia bilang begini, nak kamu jangan seperti bapak. Sering dikejar-kejar oleh Sapol PP ini. Ya kan? Kamu rajin belajar, sungguh-sungguh belajar. Biar kamu memiliki ilmu, memilih pengalaman, Bapak akan usahakan membiayai kamu sampai di mana kamu sanggup belajar. Ini motivasi diberikan. Jangan dimatikan, udah anak. Bapakmu juga jual pisang goreng sudah nanti bantu bapak aja taman SMP. Ini gak begini mental yang ini mental yang tidak sehat. Itu bukan pendidikan diri kita diberikan. Mari kita motivasi anak kita ini menjadi anak-anak yang baik yang berhasil. Oleh sebab itu, setelah seorang salaf atau seorang ulama bertanya kepada anaknya, kamu setelah besar mau menjadi seperti siapa? Karena bapaknya ini adalah seorang ulama yang dikagumi, yang dipandang ilmunya dan amalnya, anaknya bilang saya mau seperti bapak. Apa jawaban bapaknya? Marah bapaknya. Kalau kamu bercita-cita seperti saya, berarti kamu nggak akan bisa seperti saya. Coba cita-cita lebih hebat dari bapaknya, pasti dia akan bisa seperti bapak. Jadi perlu kita memiliki himmah yang kuat, berlatih diri. Bagaimana betul himmah yang kuat? Pamannya, seseorang biasa mampu mengangkat barang 9 kilo. Tapi orang yang memiliki himmah, kemauan cita-cita yang tinggi, dia akan senantiasa melatih dirinya untuk lebih meningkatkan kemampuannya. Dengan cara bagaimana? Setiap hari ditambah dia oleh mungkin ya di satu gram atau setengah gram. Mungkin satu tahun dia bisa mengangkat 9,1. Tahun kedua bisa 9,2. Pada satu saat dia mengangkat 10 ki, 10 kilo. Inilah orang bentuk yang mau bekerja keras dan mau meningkatkan kemampuan di diri. Tapi jangan malas. Apa bentuk orang yang malas? Yaitu dia diberi kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk memari kemampuan yang bagus. Yang layak. Contoh dia mampu mengangkat sebuah barang yang sekaligus pemain 10 kilo. Tapi karena dia bersifat malas, dia apa? Angkutnya dua kali, lima kilo, lima kilo. Yang penting selesai. Ini orang yang malas. Tidak membina dirinya lebih maju, lebih mampu. Bahkan tidak menggunakan kemampuan yang ada. Demikian pula seorang muslim. Berlatih diri kita selalu meningkat kemampuan kita. Baik dalam mencari ilmu maupun dalam beribadah. Nggak ada orang mampu saat lail itu tiba-tiba saja terus dapat 11 rakaat. Harus dilatih. Baik berinfak, baik berapapun saja perlu pelatih diri kita. Menghadiri masjid perlu perjuangan dan melatih diri kita. Beribadah menyalakan sunnah. Kalau tidak, ada orang yang inginnya mau langsung saja. Ya, tidak dimulai dengan sedikit demi sedikit. Ini orangnya akan meninggalkan amal itu secara spontan juga apabila dilakukan dengan secara sekaligus. Tapi bila dilakukan dengan secara rutinitas, walau walaupun sedikit, akan membawa hasil yang banyak. Ini banyak contoh dalam kehidupan kita. Yang mana kita harus melatih diri kita. Contoh karena dalam ibadah momennya, membaca Al-Quran. Kalau seseorang terus setiap sebelum tidur baca dua ayat saja, nggak banyak-banyak dua ayat. Ada lagi yang lain, baca Al-Quran satu malam 30 juz tamat oleh dia, tapi nggak tidur sampai pagi. Terus setelah itu 5 tahun nggak baca Quran. Gak gunanya. Maka oleh itu datang dari Rasulullah SAW, habul amalillahi muha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terus menerus walaupun sedih sedikit. Karena ini yang makanya banyak dalam petata. Petata Arab namanya di antara mengatakan Sesungguhnya gunung itu dari apa? Batu batu itu kecil yang dikumpulkan begitu. Demikian pula dosa disebutkan wa innal jibali minal haso. Gak ada orang apapun di dalam alam ini yang sekaligus langsung jadi nggak ada. Nggak ada. Mesti mulai dari hal yang ke kecil. Baik dalam beribadah, mencari ilmu, mulai dari hal yang ke maka jangan kita hina diri kita ketika kita baru mampu melakukan hal yang kecil. Tapi kita bangga hal yang kecil ini lalu kita tingkatkan. Satu saat akan mampu menjadi suatu hal yang besar. Nampak perlu kita membina kiranya membina apa? Kemandirian kita ini, kemampuan kita. Nah, oleh sebab itu Rasulullah sebutkan mukmin yang kuat lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang dhaif. Kekuatan di sini umum. Kekuatan dari segi imannya, dari segi ilmunya, dari segi ibadahnya, segi ekonominya, keterampilannya, segala macam. Karena orang yang kuat mampu membantu orang lain. Manfaatnya mutaaddi. Bukan hanya untuk dirinya sendiri. Kalau orang yang lemah, jangankan bantu orang lain, dirinya sendiri perlu dibantu. Nah oleh sebab itu perlu kiranya kita membina generasi kita menjadi generasi memiliki keterampilan yang mandiri. Maka dari kecil tadi pendidikan keluarga yang pertama. Jangan sering terlalu memanjakan anak kita dan tidak mendidiknya, dan mendidiknya dengan pengalaman-pengalaman waktu bentuknya kecil, tapi itu akan beri makna setelah dia hidup dewasa, ya menempuh kehidupan ini akan menjadi arti bagi dia nanti. Ketika kita biasa memberikan tanggung jawab, walau bentuknya kecil, memberikan tugas-tugas, di sini kita mulai anak-anak kita. Kalau tidak demikian, jangan harap. Nantilah anak saya saya harap membantu setelah dia jadi dokter, dia punya gaji, dia bisa bantu saya. Benar nggak? Kalau semenjak kecil tidak terbiasa membantu orang tuanya dia, jangan harap. Kalau dia sudah jadi dokter, bukan nelpon orang tuanya, paling-paling teman atau pacarnya yang lebih sering telepon oleh dia. Karena tidak ada binaan itu dari kecil. Banyak orang tua berharap kalau sudah besar anak saya jadi begini. Tapi dari kecil tidak dibina, jangan harap itu. Maka perlu dari kecil tuh bagaimana kita mendidik anak kita. Jadi sesuatu itu mulai dari hal yang kecil. Tidak mungkin setelah besar langsung bisa berubah 180 derajat itu tidak mungkin. Berangsur-angsur. Maka perlu kita membina generasi kita dengan keterampilan, pengalaman, ya walaupun bentuknya kecil tapi itu akan berarti nanti dalam kehidupan mereka. Dan itu kita rasakan dalam pengalaman kita, umpamanya kita yang biasa, ya dia itu kecil, setelah pulang biasa di beri tugas oleh orang tua kita, kalau umpamanya ini ibu tidak ada di rumah nanti, ya, tolong kamu siapkan nasi untuk bapak mau pulang. Biasa begitu kadang-kadang. Tidak pandang apa laki-laki itu perempuan, biasa kadang-kadang. Terus nanti pakaianmu cuci sendiri. Kalau makan, cuci piring. Sehingga anak-anak kita mulai tidak seperti keadaan ya ada yang sudah makan, di mana makan tinggal di situ piringnya. Bajunya di mana dibuka tinggal di situ bajunya. Sampah rumah walaupun nyampah ya, banyak sampah di rumah, namun anaknya goyang-goyang kaki nonton TV, nggak perhatikan. Karena ada pembantu. Dan itu kenyataan dalam kehidupan kita banyak terjadi hal seperti itu. Jadi tidak beri, terbiasa memiliki pedulian bersama. Nah ini yang perlu dibina di tengah kehidupan kita ya agar generasi muda kita ini berubah pola cara hidup mereka. Tidak hanya gaya di luar rumah, baju bagus bagus, tapi akhlak dan tingkah laku di rumah itu tidak ada. Kemudian kata Rasulullah SAW menyembuhkan dalam hadis berikutnya, wafikulin khair. Ini semua kata ihris ala yang mama yang fauk. Bersungguh-sungguhlah melakukan hal-hal yang bermanfaat Jangan seperti sebagian orang kerjanya pemulung, kalau sudah habis jual pulungannya, itu seminggu nggak cari. Kapan kerja seminggu itu istirahat, nonton TV. Nanti sudah habis uang yang dapat, baru cari lagi. Kan banyak begitu. Padahal agama kita menyebutkan faida farokta pansob. Jika selesai sebuah pekerjaan, apa? Cari pekerjaan lain. Jadi nggak nggak ada dalam istilahnya agama kita menyuruh umatnya umat yang malas, umat yang tidak berkualitas tidak. Negara apa agama kita sangat memotivasi generasi mudanya dan umatnya adalah generasi yang berkualitas dan bekerja keras. Tidak ada istilahnya istirahat, istirahat. Istirahat ya dari pekerjaan-pekerjaan lain boleh. Tentu tetap ada istirahat tapi bukan berarti yang lebih apa namanya membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Kemudian wasta'in billah, satu hal yang tidak boleh dilupakan ketika bekerja, berusaha memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala ta'jiz, jangan engkau malas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak, kadang-kadang ya, ibu-ibu di rumah kadang-kadang. Ya, padahal sebetulnya banyak waktu bisa membaca Al-Quran, bisa membaca buku agama, bisa banyak berzikir seterusnya. Kadang-kadang ngeluh. Saya nggak sempat hadir pengajian karena selalu banyak anak dan sebagainya. Padahal banyak fasilitas cara-cara yang bisa untuk menambah ilmunya. Tapi karena hobinya ingin keluar, ya beralasan seperti itu. Di ya, oleh sebab itu hendaknya kita betul-betul memanfaatkan waktu yang ada untuk meningkatkan kualitas iman kita, ilmu kita, dan juga ibadah kita. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, bahwa kita mesti di dalam kehidupan kita ini bekerja dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita melupakan apa namanya? E, isti'anah dengan Allah Subhanahu wa taala tidak. Nah, perlu kita menggantungkan segala hal yang kita harap mesti ada isti'anah dari Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menyebutkan salah satu perumpamaan dalam bertawakal. Karena ada orang memahami tawakal itu apa? Meninggalkan beker, bekerja. Sudah, kalau rezeki sudah ditakdirkan Allah, akan datang sendiri. Ada orang memahami itu tawakal tanpa ada mengambil as, asbab. Tidak benar demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai hal di dunia ini ada sebab akibat. Kalau mau kenyang makan, tidak mungkin kenyang sendiri tanpa makan. Kan begitu. Karena ada sebab akibat. Maka perlu kita menempuh sebab-sebab keberhasilan itu. Tapi bukan berarti kita bergantung kepada sebab itu, tapi tetap bergantung kepada Allah dalam melakukan sebab-sebab yang kita lakukan itu. Karena bagaimanapun canggihnya alat yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, tanpa ada taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan bisa kita dapatkan hasil-hasil apa yang kita inginkan. Agar mengapa? Agar kita tidak sombong, tidak terkabur. Sehingga ketika kita berhasil, tidak kita katakan sebagaimana berkata Karun, saya ini mempunyai harta yang banyak ini adalah wama itu ini tidaklah aku diberi kecuali ini dari ilmu yang saya sendiri karena saya pakar dalam berdagang pemainnya. Tapi dia menyadari apa yang dimilikinya itu adalah berkat apa? Taufik dan pertolongan dari Allah, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna tawakal dijelaskan oleh Rasulullah SAW karena ada orang memahami tawakal. Kadang-kadang malah guru-guru agama memahami demikian ya dia zikir aja. Katanya rezeki itu datang sendiri. Padahal Rasulullah SAW tidak mengajarkan demikian tawakal. Tawakal yang benar itu bukan berarti adalah duduk tanpa berusaha. Berusaha sambil tawakal. Maka oleh sebab itu dalam sebuah hadis, ketika ada orang datang menghadap Rasulullah SAW, dia bertanya. Dia membawa ontanya. Ya Rasulullah, akila atau tawakal. Apa kata Rasulullah SAW? Ini dia bertanya kepada Rasulullah, apakah saya biarkan ini ya Rasulullah? Eh, saya ikat onta saya ini? Atau saya biarkan saja? Saya bertawakal saja? Apa kata Rasulullah? Aqilaha summa tawakal. Ikat dulu baru tawakal. Jadi hatinya lakukan dulu se sebab, baru bertawakal. Jadi kalau orang tidak melakukan sebab-sebab, lalu dia bertawakal, ini bukan namanya tawakal. Ini malas namanya. Atau disebut oleh orang tawakal. Bukan tawakal. Tawakal beda dengan tawakal. Dengan ada huruf mat pada wawunya. Tawakal artinya adalah malas. Maka dari itu makna tawakal diterangkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Lo anakum tawakkaltum ala Allah hakat tawakul. Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan benar bertawakal, la razakum kama yarzuqut tayra. Sungguhnya Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitanan. Yang mana pagi hari keluar dari tempat dia bertengger di malam hari tadi dengan perut kosong, lalu nanti pulang dengan perut penuh dengan makanan. Bagaimana burung? Apakah dia tetap di tempatnya atau dia berjalan? Mencari rezeki, mencari makanan. Bagaimana? Keluar menca mencari. Apa, apa dia tahu nggak di mana rezeki akan dapat dia? Enggak. Yang penting dia keluar, pindah tempat ke pohon satu, pohon berikutnya, mencari mak. Tapi yang beri makan apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti dia tunggu dari tempat tidurnya terus. Kalau datang nanti ada saja serangga-serangga yang lewat, saya patok. Ini gambaran tawakal yang diberikan Rasulullah SAW. Di tawakal itu bukan malas. Bekerja keras sambil bertawa, bertawakal. Maka digambarkan, kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, kata Rasulullah SAW, sungguhnya Allah akan beri rezeki kepada kalian, sebenarnya Allah beri rezeki kepada burung. Yang mana burung itu pergi beranjak dari sarangnya di pagi hari, ya mencari makanan, kemudian baru sore hari kembali dengan perut yang berisi. Nah ini gambaran kepada kita adalah agar kita jangan memaknai tawakal itu adalah dengan duduk tanpa berusaha. Tanpa bekerja. Tapi perlu bekerja ke keras. Ini dalam berbagai hal. Apakah itu ilmu, apakah itu amal, ibadah, berinfak, kehidupan duniawi, kebutuhan keluarga, selama macamnya. Perlu dengan berusaha kemudian baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasil itu diserahkan kepada Allah yang penting kita lakukan sebab-sebab yang membawa kepada keberhasilan. Oleh sebab itu banyak hadis-hadis yang mengharamkan jangan suka meminta-minta. Ini makanya dikabarkan kepada anak-anak kita ini. Hadis-hadis ini agar mereka kelak bisa bekerja keras dan tidak menyandarkan diri kepada orang lain atau menunggu terbukanya lapang-lapang pekerjaan dan tidak bekerja, ya, tidak memiliki keterampilan. Kalau tidak ada lapang pekerjaan dia duduk menung menunggu ya, ini jajan dari orang tuanya, pemberian dari orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Sahih Hasan Albani, "Man sa'ala nas" ini amalahum takat eh, ini amwalahum takatsuran barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain dalam rangka ini bukan hanya kadang mendesak tapi untuk memperbanyak harta ya. Kalau dia enak, ya umpama pengamen dapat 20 ribu sehari, 30 ribu. Jadi takasuran. Candu. Ya. Nah, fa innama yas'alu jamra jahannam. Sungguhnya yang dia minta itu adalah bara api neraka jahat jahannam. Ini celaan. Yang jelas sekali. Maka oleh itu salah satu program sebagian pemerintah daerah dilarang memberi orang-orang yang meminta di jalan lampu merah itu sesuai dengan ajaran Islam. Karena hal itu adalah membuka peluang dan banyak membawa bahaya. Termasuk bagi pengemudi dan seterusnya yang mengganggu jalan, yang mana Rasulullah SAW melarang orang yang ganggu jalan kaum muslimin, bahkan diberi sebutkan membuang duri di jalan itu dapat pahala, ini malah apa? menghambat orang jalan. Yang lebih aneh lagi di sebagian daerah itu adalah untuk pembangunan masjid di jalan-jalan yang itu adalah lalu lintas yang ramai dan itu dibikin macet dalam untuk memungut apa bantuan untuk bangun masjid ini kan suatu hal yang tidak layak mengganggu lalu lintas orang lain. Dan menggambarkan bagaimana umat Islam ini terlalu susah kayaknya untuk membangun rumah ibadah mereka. Sampai mengganggu-ganggu ke jalan sekalipun. Nah ini suatu kebudayaan yang perlu ditinggalkan. Dan itu kalau kita coba lintas utara atau lintas selatan ya kan, kita mau pergi ke Jawa Timur mamanya bapak-bapak bisa hitung nanti. Betapa banyaknya di jalan-jalan itu memungut ya bantuan untuk mes. Nah, ini mengganggu. Dan mencitrakan Islam ini kepada umat lain citra yang tidak baik. Maka oleh sebab itu di sini Rasulullah SAW menyebutkan ini fal yastaqilla minhu awil yaktur kata Rasulullah boleh dia mau ngambil banyak atau sedikit silakan yaitu tentang api neraka jahanam tadi. Ini bahaya orang yang meminta min. Kemudian dalam hadis lain diwakilkan juga oleh Nasa'i disahihkan oleh Syekh Albani yang Rasulullah SAW menyebutkan man sa'ala walahu mayugnihi ja'at mas'alatuhu yaumal qiyamah kedusan au khamusan au keduhan fi Yang mana nanti orang-orang yang selalu minta dan dia memiliki sesuatu yang cukup. Ya, tapi dia meminta-minta juga pada hari kiamat dia akan ada di wajahnya itu kedusan. Itu tempelan dari minta-mintanya ada dalam riwayat lain, mukanya itu tidak berdaging. Tulang. Ini hilang karena orang yang meminta itu kan hilang apa namanya? rasa ma rasa malu. Air mukanya nggak ada istilahnya orang. Jadi ini perlu kita beri kepada masyarakat kita kepada generasi muda kita sikap seperti ini tidaklah dibolehkan dalam agama kita yang mulia. Dan ini kita lihat banyak di lampu-lampu merah di mana-mana ya. Ada yang pakai jilbab, ada yang tidak dan seterusnya. Apalagi ada yang minta cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Maka anak sebab itu perlu kita bina generasi muda kita memiliki keterampilan agar mereka jauh dari sifat-sifat yang suka meminta-minta. Dalam hadis lain, dia kan Imam Bukhari ini hadis Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah harrama alaik, inna, inna Allah harrama alaikum uququl ummahat wa dal banat wa man wahad. Yang mana Allah mengharam kepada kalian yaitu durhaka kepada orang tua dan membunuh anak-anak perempuan waman wahad. Jadi tidak mau memberi tapi memin, Meminta. Meminta aja kerjanya. Wa karihalakum kila wakal. Dan juga tidak menyukai. Itu kila wakal. Suka menebar isu yang tidak jelas. Kila wakal. Dan ini banyak juga kadang-kadang di Yang sudah menuntut ilmu kadang-kadang suka menukil-nukil perkataan yang tidak jelas. Kata Ustaz ini, kata Ustaz itu. Kata sepulan, kata sepulan. Ya, di antaranya tadi ada satu peristiwa yang suka disebar yang pada hakikatnya tidak terjadi. Kila wakal suka menyebar-nyebar isu. Katanya dan katanya ini tidak boleh. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kila wakal. Kemudian wakas ratus soal banyak meminta-minta. Oleh sebab itu, kalau kita lihat sejarah para sahabat, ini tidak pernah mereka itu bahkan disebutkan di dalam sebuah riwayat Seandainya mereka tongkat mereka jatuh, tidak pernah minta tolong, mereka ngambil sendiri. Ini menunjukkan bahwa mereka itu adalah istighna anti Oleh sebab itu, ketika Rasulullah ditanya, bagaimana supaya saya ini dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia? Nah, apa nasihat Rasulullah SAW? Nah, agar engkau dicintai oleh manusia, izat bima fi Zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia jangan meminta min. Ini kebiasaan meminta-minta adalah sangat dicela dalam agama kita. Kemudian juga dalam hadis yang akan Bukhari juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mazalar rojulu yasalun nas." Senantiasa seseorang selalu meminta-minta kepada orang lain, hatta ya yaumal kiamah alaih sapi wajhi maz'atul lahmin. Sampai nanti pada hari kiamat dia datang dengan muka yang tidak berdaging. Ya. Hadis ini oleh Imam Bukhari. Oleh sebab itu hendaknya ya yang anehnya kegiatan meminta-minta ini ada yang dipermat dalam bentuk apa? Ber berkah. Ada yang dipamat dalam bentuk tahlilan. Ada yang dipamat dalam bentuk apa? bentuk selawatan. Nah ini meminta mi minta. Kalau berimpak kepada kenapa kepada ustadz dan kiai dan guru, berimpak kepada fakir mis, miskin. Ada salah seorang mamanya dia kiai dan tuangku pemainnya itu jutaan penghasilannya kalau malam Jumat. Jadi Meminta-minta itu bukan pengamen juga Ustadz ataupun kiai ataupun tuanku ya. Atau apapun dilarang meminta-minta. Dilarang meminta-minta. Apalagi di format dalam embel-embel bentuk tipuan. Dimantarakan air putih lalu Nah, kalau salamnya salam tempel. Itu termasuk kebang ini tapi bentuknya di format dalam bentuk Cara tidak formal ya. Apa namanya? Cara formal gitu maksudnya ya. Ada bentuknya ada embel-embelan. Kalau dulu Rasulullah Wasallam minta didoakan, sahabat minta didoakan nggak pernah ngumpul-ngumpul uang. Ini harus dihindari. Jadi yang saya maksud di sini bukan hanya sekedar pengamen, peminta-minta di jalan juga termasuk orang-orang yang biasa memanfaatkan kedudukan sebagai tokoh agama untuk memungut-mungut apa bayaran. Apalagi dalam sebagian aliran disebut aliran wajib, pengikut. Ada. Kita tidak sebut kelompok itu, malah setiap hasilan sekian persen harus diinfakkan. Ini penipuan-penipuan yang berlabel agama. Orang miskin sudahlah meninggal kemudian dibebani lagi dengan hutang-hutang untuk biaya tahlilan dan seterusnya. Ini suatu hal yang tidak membuat kemandirian umat. Jadi kiai, para ustadz pun perlu mandi mandiri. Kemudian, maka seorang hamba senantiasa harusnya dia itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergantung bukan kepada manusia. Oleh sebab itu dari Ibnu Abbas menyebutkan kuntu khalfa Rasulullah SAW yauman. Kata Ibnu Abbas, saya satu hari ini pernah bonceng dengan Rasulullah SAW di kendaraan beliau Faqala ya gulam. Dia katakan, wahai gulam, wahai anak muda, ini ke kalimatin. Saya ingin mengajarkan kepadamu berapa nasihat kalimat, ya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah juga akan menjaga engkau. Apakah Allah perlu penjagaan kita? Apa maksud menjaga Allah di sini? Hah? Maksudnya apa? Menjaga perintah-perintah Allah. Sebagaimana Hasan Basri dan yang lain para uh, ulama tabi menyebutkan, jika dia melarang engkau, jangan dia dapati engkau. Jika dia menyuruh engkau, jangan dia kehilangan engkau. Arti maksudnya apa? Jika dia perintah, kita lakukan. Jika dia melarang, kita hindarkan. Kita tinggalkan. Kemudian, ihfadillah tajir jahat. Jagalah Allah, engkau akan senantiasa mendapati Allah di hadapanmu. Kemudian, Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Ini ada pula orang yang meminta kepada orang telah mati, yang lebih sadis lagi. Yang waktu hidup saja belum tentu mau memberi, sudah mati diminta. Andaikan ya ustadz yang didatangi kuburannya itu keramat atau wali atau apa saja ya, di dunia dia punya uang triliunan, kalau ramai-ramai orang di waktu dia mati datang ke rumahnya, berapa yang sanggup dia kasih masing-masing? Ah, bisa ngasih 10 ribu setiap orang kira-kira. Paling-paling marah deh. Kalian kenapa datang ke rumah saya semua ini? Ini yang anehnya, sudah mati diminta lagi. Waktu hidup saja belum tentu mau meri. Sudah mati dimin, diminta. Padahal Orang yang diminta ini pun waktu hidupnya juga minta-minta. Impaknya dari, hidupnya dari impak muridmu, muridnya. Kenapa kita tidak logis sedikit? Orang sudah mati diminta. Waktu hidup saya belum tentu bisa memberi. Kalau dia punya belum tentu memberi. Maka di sini Allah, eh, Rasulullah SAW bilang kepada Ibn Abbas, jika engkau meminta, minta kepada Allah. Allah Maha Kaya, Al-Ghani, Maha kaya. Ar-Rahim, Maha penyayang. Al-Karim, Maha pemberi. Beda dengan makhluk. Makhluk aja miskin. Ya ayuhan nas antumul fukara ilallah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semuanya miskin. Dan Allah lah yang maha kaya. Kalau meminta, minta kepada Allah. Jangan minta kepada makhluk. Karena makhluk itu miskin seperti kita. Kalau punya pun kita katakan tadi belum tentu dia bisa memberi apa yang kita minta. Tapi Allah apa yang mau kita minta Allah akan ber beri. Nah ini kemandirian seperti ini pun tidak ada di tengah umat kita. Meminta-minta kepada selain Allah. Kalau mau berdoa, panggil tuanku, panggil kiai, panggil ustadz dulu. Gak bisa berdoa sendiri. Kalau zikir, tunggu dulu majelis zikir. Gak bisa zikir sendiri. Mana kemandirian umat? Didiklah umat ini mendiri. Zikir. Gak perlu ngumpul-ngumpul. Di rumah bisa zikir. Gak perlu tunggu-tunggu jadwal. Didik umat ini mandiri. Ini enggak kalau doa dipimpin. Kapan umat kita akan mandiri untuk minta? Nah, inilah, jadi para ustadz pun, para kiai pun, ya para tokoh agama pun, didiklah umat ini mandi, mandiri. Jangan habis sholat pun dipimpin berdoa. Kapan dia akan bisa meminta sendiri kepada Allah? Ini perlu dibina. Jadi oleh sebab itu perlu kita membina umat ini mandi, mandiri. Dalam beribadah pun begitu. Jangan digantung-gantungkan rasanya nggak pas, rasanya nggak berkah, lalu tidak terima kalau tidak ada yang memimpin berdoa. Ini satu anggapan yang keliru. Makanya sini Rasulullah SAW pesankan, "Ida pas fas'alillah." Jika meminta, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada makhluk. Ya, apalagi sudah mati. Ya waktu hidup saja belum tentu, tentu bisa memberi. Nah, kalau kita minta, minta kepada Allah. Wa ta'pas ta'in billah. Jika engkau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ini ajaran di Rasulullah SAW agar kita tidak terbiasa mengantungkan urusan kita kepada orang lain. Maka oleh sebab itu di masa Rasulullah SAW nggak pernah sahabat kalau sholat berjamaah Rasulullah SAW selalu dipimpin berdoa oleh Rasulullah SAW. Masing-masing berdoa, masing-masing berzikir. Ini Rasulullah melatih kemandirian masing-masing. Bagaimana kalau Rasulullah SAW sudah meninggal, bagaimana nanti? Nggak ada yang mimpin doa. Begitu pula umat sekarang, bagaimana kalau seandainya yang biasa ngajak kita zikir nggak ada lagi? Tentu nggak zikir-zikir lagi kita. Maka perlu di umat ini mandi, mandiri. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang yang tidak dituntunkan dan tidak diperintahkan agama, kita di situ untuk dipimpin-pimpin jangan di, dibiasakan umat ini untuk tergantung kepada orang lain. Sehingga oleh sebab itu jaranglah umat-umat kita ini yang berdoa sendiri di rumahnya. Jarang dia mendoakan keluarganya, kerabatnya, penguasa dan seterusnya. Karena dia tidak bisa berdoa menurut dia. Yang berhak berdoa itu hanya para ustadz, para tuanku, para tokoh agama, para kiai. Seolah-olah dirinya nggak nggak apa istilah orang sekarang nggak pede ya. Untuk berdoa dan beribadah kepada Allah. Kemudian Wa'lam annal umma law istama'an ala yang bi bishayin lan lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah kalau seandainya umat ini bersepakat seluruhnya untuk memberi manfaat kepada engkau dengan sesuatu tidak akan pernah dapat memberi engkau manfaat kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan Allah untuk engkau. Ini tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai menimbulkan sikap keberanian kita dalam menyampaikan kebenaran seterusnya. Jangan takut dengan bahaya dari manusia. Karena semua itu adalah di bawah kudrat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walau istamau ala an yaduruka bi syai'in lam yaduruka illa bi syai'in kataballahu alaik. Tidak akan pernah membahayakan kau seorang pun dengan satu pun. Jadi kalau sana umat ini bersepakat untuk membahayakanmu, tidak akan bisa membahayakanmu kecuali hal yang memang sudah ditakdirkan Allah atas engkau. Ini mendidik kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita bergantung semata-mata yang kita takuti, yang kita minta itu hanya Allah, Allah Subhanahu Kemudian rufa'atil aklam pasti suhub. Telah diangkatnya pena dan telah keringnya lembaran-lembaran maksud di sini bahwa semuanya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak seorang pun di antara kita yang tahu tentang takdir yang ditakdirkan, maka oleh itu Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berusaha. Jadi bukan orang beriman kepada takdir itu orang tidak berusaha, tidak. Jadi dalam beramal kepada takdir, walaupun kita sudah ditakdirkan rezekinya, jodohnya, umurnya, pekerjaannya, tapi tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang takdirnya. Maka dia wajib berusaha. Hal ini inilah dicontohkan oleh Umar bin Khattab anhu ketika beliau mau menerima perjanjian dengan Syam atau menerima uh, eh, taklukannya uh, eh, apa namanya kota Syam dan menerima kunci Baitul Maqdis ya atau Baitul Muqaddas itu di tengah jalan terjadi apa? Taun, penyakit menular di Syam. Ketika itu Umar bin Khattab bermusyawarah dengan sahabatnya. Bagaimana? Apakah kita lanjutkan perjalanan kita atau kita berhenti dulu sampai reda penyakit menular di Syam? Ketika itu sahabat yang meriwayatkan hadis tidak berhadir, tidak ada di tengah-tengah eh, ini saat bermusyawarah itu. Lalu Umar mengambil keputusan dengan istihadnya kita undur sampai reda penyakit menular di Syam. Lalu ada sahabat yang mengata, yang berkomentar, "Atafiru min qadarillah ya amrul mu'minin?" Apakah engkau lari dari takdir Allah wahai amrul mu'minin? Nah, ini ditanya oleh dia. Kan kalau sudah ditakdirkan kita dapat penyakit, ya dapat. Kalau tidak, ya tidak. Kenapa kita harus berhenti jalan ke Apa jawaban amrul mu'minin? Naam nafiru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lebih baik jadi bagaimanapun kita dalam proses kita di dunia ini tidak akan lepas keluar dari takdir Allah, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mencari takdir yang ya usaha kita mencari takdir yang baik. Kalau memang keputusan Allah kita akan ditimpa oleh sebuah keputusan, itu tidak bisa kita elakkan. Walaupun kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Lalu diberikan perumpamaan oleh Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Bagaimana kalau salah seorang kalian mengembala kambing di padang rumput yang tandus, tidak ada rumputnya. Apakah kalian akan tetap mengembala kambingnya di situ atau kalian berpindah ke rumput yang ada rumputnya yang hijau? Tentu pasti akan berpindah. Ini usaha. Bukan menyerah kepada tak takdir. Demikian pula sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah urusan ini suatu yang telah diputuskan atau hal yang akan datang? Kata semua yang diputuskan. Lalu sahabat mengatakan, apalana takilu ya Rasulullah? Apakah kita tidak cukup bertawakal saja kepada takdir kita ya Rasulullah? Kata Rasul, la, ya malu. Tidak harus bekerja berusaha kata Rasulullah SAW. Fakulun muyasar lima kulikolah. Masing-masing akan dimudahkan untuk mencapai apa yang telah ditakdirkan untuknya. Jadi bukan menyerah kepada takdir. Ya, perlu kita berusaha dan bekerja, melatih diri dan seterusnya. Kemudian bantahan bagi orang berhujan yang kadar ini agar jelas cara beriman dengan tawakal dan hubungan dengan takdir dalam sebuah kisah juga, ya. Umar bin Khattab memutuskan untuk dipotongnya tangan seorang yang mencuri. Lalu si pencuri saat akan dihukum mengatakan, "Mahlan ya mu'minin, tunggu sebentar. Saya ini mencuri dengan takdir Allah." Lalu apa jawab Amirul Mu'minin? Saya memotong tanganmu pun dengan takdir Allah. Nah, orang yang berhujan dengan takdir itu tidak bisa. Berhujan dengan takdir itu hanya boleh dalam kondisi musibah, bukan dalam hal meninggalkan hal yang wajib atau melakukan hal yang haram. Kamu kenapa tidak sholat? Saya sudah takdirkan untuk tidak sholat. Ya berarti kamu sudah takdirkan untuk menjadi ahli neraka. Ya pilih, begitu memang konsekuensinya. Kenapa dia tidak pilih menjadi orang yang sholat ditakdirkan? Kan begitu. Apakah dia mendapat berita dari malaikat, kamu takdirnya begini? Kan tidak. Tapi beda kalau dalam urusan dunia. Kenapa dia ketika ada pemenya uh, pembagian kupon gratis atau apa semacam ya. Kenapa dia tidak menyerah ke takdir ya? Kalau saya dapat dapat aja, nggak perlu saya jemput ke sana. Tapi justru malah dia orang pertama sekali mencari. Ini kan curang namanya. Kalau memang bertawakal yang urusan akhirat, demikian pula urusan dunia dong. Kalau saya kenyang, kenyang sendiri, nggak usah makan, nggak usah disuap nasinya. Kan begitu. Jadi beriman kepada takdir bukanlah berarti meninggalkan usaha, Dimaksud dengan tawakal bukan meninggalkan usaha, tapi perlu mandiri dan bekerja keras melatih diri kita. Agar kita umat ini memiliki kemampuan dalam berbagai hal. Tidak bertopang kepada ini umat lain. Baik dalam ilmu kesehatannya, pendidikannya, ya dan seterusnya. Demikian pula ekonominya. Oleh sebab itu jika kita melihat kehidupan para anbiya, mereka adalah orang memiliki kemandirian Bahkan para nabi itu di masa kecil mengambil upah dari mengembalakan kambing kaumnya. Makanya ketika Rasulullah SAW, sahabat mencari buah arak namanya. Suatu pohon buah arak, itu buah siwak itu. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, wa'alaikum bisawad. Lalu kata Rasulullah, pilih yang sudah hitam, kata Rasulullah SAW pada sahabat. Lalu sahabat bertanya, ka'annaka qad ra'aital ya Rasulullah engkau ini pernah mengelola kambing ya Rasulullah. Kenapa? Karena tahu pengalaman seperti ini ada orang yang pengelola kambing bawa buah arak yang masak itu yang sudah hi, hitam. Lalu kata Rasulullah, "Mamin nabiin tidak seorang pun dari nabi illa qad Alba. Tidak seorang nabi pun kecuali mereka pernah menggembala kambing. Kenapa? Ini menunjukkan mereka itu adalah di waktu kecil itu beri pengalaman-pengalaman hi, hidup yang nanti akan memberi pengalaman ini kepada perjalanan menyampaikan risalah di antara pengalaman disebut oleh ulama, ketika membela kambing itu adalah melatih kesabaran yang luar biasa. Rupanya ini hikmah membela kambing. Maka kalau kalau kita lihat para ambia itu adalah orang yang paling sabar terhadap kemungkaran um, umat. Maka hatta para nabi sekalipun tidak merendahkan profesi itu. Hamba yang paling mulia di sisi Allah. Tapi pengalaman-pengalaman yang tadi kita ingatkan tadi, pengalaman di rumah tangga, pengalaman itu akan memberi apa? makna tertentu di masa dia telah dewasa. Jangan dipendek, dipandang apalah artinya anak disuruh cuci piring, apa artinya pengalaman itu. Anak disuruh mencuci pakaiannya sendiri, disuruh menyapu rumah. Tapi nanti setelah dewasa. Bukan itu yang dimaksud menjadi tukang sapu dia nanti dewasa tidak. Tapi ada nilai-nilai yang ditanamkan dalam jiwanya nanti. Minimal dia menghargai tukang sapu. Kalau dia jadi bos mamanya, Tukang sapu tuh gajinya 3.500 ribu per bulan, dikasih oleh dia 5 juta. Karena merasakan pernah pengalaman jadi tukang sapu di rumah Berat. Begitu dong. Nah ini yang ingin kita, ini ada nilai. Jadi oleh sebab itu ciptakanlah generasi yang memiliki pengalaman. Biasa mandiri. Karena walaupun pengalaman-pengalaman itu dianggap kecil, akan bermakna ke dalam diri seseorang itu nanti setelah dia besar. Kemudian Semuanya disebutkan Rasulullah SAW. Ini hadis yang kita sebutkan tadi. Ini dikati ma bu'itan ma ba'asallu nabiyan illa ra'al ghanam. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang nabi pun diutus oleh Allah kecuali pernah mengembala kambing. Artinya apa? Untuk apa? Memberi pengalaman, didikan. Yaitu di antara hikmah sebuah ulama adalah nilai kesabaran dalam menghadapi. Kambing itu kalau ditarik nurut nggak, manut nggak? Hah? Nggak manut, dia narik juga kan? Gitu. Jadi itu melatih di antara hikmah sebagian para ulama, kenapa setiap nabi itu pernah mengembala kambing? Itu ada nilai di situ, nilai mendidik mental, memiliki kesah, kesabaran. Dan inilah yang ingin kita berikan ke generasi muda kita, menciptakan mereka mental-mental yang mandiri, yang memiliki pengalaman. Kemudian ini pokoklah ashabu wa anta, lalu sahabat bertanya, engkau juga ya Rasulullah? Naam kuntu ar'aha ala qararin ali ahli Makkah. Kata Rasulullah, dulu saya pernah mengembala kambing itu dan mengambil upah dari orang Mekah. Kararit itu artinya, kalau kita artinya rupian lah. Jadi di, mengambil upah. Di masa kecil. Sudah dibina agar menjadi kemandirian. Demikian berapa penjelasan yang dapat kejelasan pada kesempatan ini bagaimana agar kita mendidik keluarga kita, anak kita, ya, saudara-saudara kita agar terbiasa mandi mandiri. Dan masuk diri kita sendiri perlu dibina untuk senantiasa meningkatkan kemampuan, pengalaman di dalam hidup ini agar usaha kita semakin meningkat dan dapat kita berikan kepada orang lain kalau kita berlebih. Kan begitu tujuannya. Maka tadi ketika disebutkan hadis tentang apa tadi mengumpulkan kayu bakar itu apa kata Rasulullah? Fayabi'uhu wa yaqul wa yatasaddaq. Makan dan juga bisa berim, berimpak. Kok bisa berimpak dari kayu bakar? Jadi tujuan bukan manfaat untuk dirinya sendiri tapi membuka lapangan pekerjaan untuk pemuda-pemuda dan seterusnya. Ini yang kita inginkan. Lahir dari umat ini adalah generasi-generasi yang memiliki keterampilan-keterampilan dan pengalaman-pengalaman. Demikian barangkali ya karena waktu sudah habis ya. Ya, demikian saja. Banyak maaf jika ada kesalah eh, kesalahan-kesalahan dalam apa yang kita sampaikan. ini Mohon maaf saja. Ada keliruan dalam kata-kata atau ungkapan. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat kita pahami dan kita jelaskan kepada anak-anak kita jika kita memberi mereka tanggung jawab agar mereka setelah besar juga terbiasa memiliki tanggung jawab dan bekerja dengan baik juga memiliki keterampilan pengalaman dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu penitia ada nggak poin sosial tanya? Eh, ada. Tadi nggak disebutkan ada. Ini ada pertanyaan ini. Saya kalau yang susah ini kalau tulisan bagus nggak bisa baca saya. Kalau yang jelek bisa. Ini dia mengusulkan. Bagaimana kalau Ustadz mengusulkan ke pemerintah ya? Ini sebetulnya pemerintah tahu bahwa itu adalah kendala. Yang harus memperhatikan ini sebetulnya adalah Menteri Sosial. Bagaimana orang-orang seperti itu diberi keterampilan, ya ditempatkan, dididik, diberi keterampilan lalu ini sebetulnya banyak keterampilan-keterampilan rumah tangga, tapi ada kendala lain adalah tidak disalurkan. Penjualannya susah, itu yang jadi masalah lagi. Harusnya pemerintah kita memikirkan hal seperti ini. Oh, moga Allah memberi tuntunan membuka hati mereka dan membuka juga ini hati-hati uh, mereka yang memiliki kemampuan dari si harta membuka ini derma mereka untuk membuatkan rumah-rumah orang eh, orang-orang yang terlantar dan seterusnya dan diberi keterampilan ya banyak sebetulnya keterampilan penting yang bisa di, dikerjakan oleh mereka. Anda dulu suka marah dan pada anak apabila anak melakukan sesuatu yang menjadi perintah anak di mana sedari perintah tersebut ini kadang pas kadang tidak ya, apa sebaliknya kalau tidak pas anak marah bahkan marahnya anak berlebihan kepada anak yang jelas tentunya perintah tersebut anak-anak sudah dewasa begini dalam memerintah anak, itu jangan pula suatu yang di luar kemampuan mereka. Karena kalau di luar kemampuan mereka itu namanya membebani suatu yang di luar kemampuan mereka. Kemudian dalam memerintah anak, kita perlu dengan bahasa-bahasa yang sifatnya lebih memotivasi. Ini juga barangkali dalam rumah tangga kita, dalam menegur anak kita, perlu diperbaiki bahasa kita. Dengan bahasa mengancam, dengan bahasa, tapi bahasa-bahasa yang sifatnya adalah menunjukkan kesayang kepada mereka. Ya, ini barangkali. Kalaupun sudah dewasa sekalipun demikian. Jangan sungkan karena anak kita sudah besar untuk tidak diperintah sholat, ya, untuk tidak menghadiri pengajian, tidak menutup aurat, ya. Ini ini musibah. Banyak sekarang orang tua lebih takut dari anaknya. Ya, ini musibah lagi. Yang lebih musibah lagi adalah serang suami-suami takut pada is, istri. Ustadz, Alhamdulillah, bagaimana hukum mengajukan diri untuk peroleh beasiswa untuk pendidikan? Ini hal yang wajar. Karena yang akan diberi beasiswa itulah orang yang, apa orang yang bodoh atau orang yang pintar? Orang yang pintar, tidak masalah. Ini yang kita maksud raih prestasi. Ya kan? Dari sini akan mendapat berbagai bonus-bonus atau tawaran-tawa, tawaran. Begitu. Ini tidak masalah. Dengan demikian itu usaha kita. Bekerja keras, belajar yang bagus, sehingga mendapat beasiswa dan seterusnya. Apakah meng mengadakan kota infak ketika ngaji atau jumatan termasuk meminta-minta yang telah atau tahun ada hal di sini yang kita sebutkan. Kalau di negara-negara lain, biasanya ustaz-ustaz itu menjadi pegawai resmi negara. Di Saudi ya umpamanya. Tapi di negeri kita kan tidak. Ini masalah nanti apa hukum mengambil upah dari menyampaikan ilmu agama. Sebagian ulama ada yang melarang sama sekali, tidak boleh. Tapi ada yang menyebutkan boleh. Karena memang mereka butuh. Pertama transportasinya, kemudian waktunya, kemudian mereka mengkhususkan tidak boleh mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Beda dengan mengajarkan il, ilmu. Itu beda pendapat ulama dengan hal ini. Ada pun memangkan infak. Kalau memang di tempat-tempat yang wajar memungut itu tidak masalah. Yang kita ingkari tadi adalah di jalan-jalan. Itu mengganggu ketetipan umum umum. Itu mengganggu bahkan menyebabkan kemacetan. Ya kan bahkan membahayakan orang yang mengumpulkan infak itu sendiri kadang-kadang di jalur yang kencang loh. Tiba-tiba ada rambu-rambu yang ini bikin bahaya. Ini yang kita sebut. Tidak dilarang kalau itu untuk kebutuhan kaum muslimin, kalau di tempat-tempat yang layak di masjid umpamanya. Ya. Untuk acara-acara yang sifatnya memang perlu dukungan dana, Bukan dilarang secara mutlak. Kemudian dilarang meminta-minta tadi adalah terutama sifatnya untuk keperluan priba, pribadi. Kalau untuk keperluan umum, tadi kita ingkari adalah tempatnya yang tidak layak. Itu di jalan-jalan. Karena mengganggu keselamatan orang lain. Apa pengamen adalah termasuk yang berikhtiar? Pengamen tidak berikhtiar dia itu. Termasuk hal meminta-minta. Ya, karena ada dalih bahwa yang penting tidak mencuri, bersinan dan lain. lain Bukan itu saja. Ya, tidak meminta-minta termasuk dalam hal itu. Ya, karena meminta-minta itu adalah hal yang buruk. Kecanduan. Pernah nggak pengamen minta terus sekali lalu? Enggak. Kalau sudah jadi pengamen, jadi pengamen seumur hidup kadang-kadang dia. Itu, nggak punya profesi sekali lagi. Nggak berusaha dia. Ustaz, apakah yang harus didahulukan? Berdoa dulu, salat atau bekerja dulu? Kedua-duanya. Ya kan? Usaha diminta kepada Allah agar usaha kita ini sukses sambil bekerja. Ya. Salat subuh berdoa. Sebenarnya doa Rasulullah SAW. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini dibaca setiap selesai subuh oleh Rasulullah SAW. Ya. Bukankah ada ayat berbunyi, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong. Iya, tapi bukan maksud di sini apa? Bukan maksud meninggalkan pekerjaan. Ya. Sabar memangnya ketika tidak sukses, jangan gila, ya kan? Stres. Apakah kota amal di masjid-masjid termasuk bagian dari meminta-minta? Ini sudah kita sebutkan jawaban tadi. Itu beda halnya ini karena ini sudah tempatnya. Masjid yang membutuhkan pemanya. karena masjid kalau di Indonesia juga tidak dibiayai oleh pemerintah. Kalau di negara-negara lain seperti di Saudi umpamanya masjid itu listrik nggak bayar, air nggak bayar, ya kan? Bahkan imamnya digaji, muazzinnya digaji. Nah ini beda di negara kita, kan? itu tidak masalah karena kebutuhan. Bagaimana solusi untuk akhwat yang orang tuanya tak memberi harta yang halal sepenuhnya, sedang jika akhwat bekerja sangat sulit baik berdasarkan alasan syar'i atau selainnya. Jazakumullah khairan. Sebetulnya begini, kalau seseorang anak tahu orang tuanya berpenghasilan haram, itu ada perjawaban daripada para ulama eh, lejenada eh, ada imam menyebutkan, sampai anaknya mampu untuk mandiri, itu dia ambil sekedar kebutuhannya saja. Tidak lebih dari kebutuhan. Karena memang dia tidak memiliki penghasilan lain. Pemanya anak yang tidak mampu untuk berusaha, penghasilan dari orang tuanya. Adapun masalah akhwat banyak sekali peluang-peluang sebetulnya jika mau ya. Keterampilan-keterampilan banyak yang bisa. Pakai itu menjadi guru dan seterusnya atau menjadi Eh, di bidang kesehatan, pendidikan kesehatan, ataupun banyak lagi hal-hal yang lain yang bisa dilakukan oleh akhwat itu banyak sebetulnya pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan. Seperti itu. Sejauh mana kita mengingatkan kualitas diri kita setelah selesai tugas sebagai pelajar lalu bisa di uh, eh, ditaklim semakin tinggi derajat orang Ini apa ini? Berdasarkan semakin tinggi bisa belajar lalu bisa ditaklim. Dan kemakian tinggi derajat seorang perempuan maka akan semakin tinggi kriteria suaminya. Wah ini susah ini. Gak bisa saya jawab itu. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum memberi uang kepada pengamen pengemis? Allahu alam, selama ini saya tidak ngasih. Pertama dia dengan cara maksiat, Kedua menyebabkan dia kecanduan. Kecuali orang cacat, tapi bukan pengamen. Orang cacat itu biasa. Tapi ada juga pendapat yang lain mengatakan itu dosanya atas dia, yang penting kita mengasihi. Tapi selama ini yang saya lakukan, saya tidak ngasih kalau pengamen. Kalau pengamen saya nggak ngasih. Karena dia dengan cara maksiat meminta. Ya, apalagi dia pemuda yang kuat tenaganya. Jadi kalau dia ngangkut air aja itu dapat uang dia. Ya kan? Karena dia malas. Tas masalahnya, nggak mau kerja keras gitu maksudnya. Mau yang enteng dan dapat uang, itu aja. Bolehkah wanita bekerja di luar menjadi guru SMP SMA untuk membantu perekonomian keluarga? Boleh saja yang penting tidak pelajarnya ikhtilat gitu. SD mungkin masih tolerir tapi kalau SMP dan seterusnya itu tidak layak sebetulnya. Seorang wanita ngajar di hadapan laki-laki itu. Apalagi tidak bercadar seterusnya, itu bisa saja muridnya naksir sama ibunya nanti. Peminta-minta langganan. Langganan ini maksudnya apa ini? Oh itu. Apakah sebaiknya kita beri atau tidak? Apa maksud contohnya ini? Peminta-minta langganan itu. Saya nggak paham juga. Oh yang itu disebut ya dinasehati dia. Seandainya dia mulai berkreasi umpamanya, jual tisu saja. Itu bisa dapat hasil dia. Jual tisu saja. Jadinya saya sering itu ya kalau apa atau ustaz-ustaz lain itu biasanya kalau melihat umpamanya orang tua memotivasi dirinya bekerja, lo pekerjaan yang hina, itu kadang-kadang kita termotivasi ngasih. Kita nggak beli tapi kasih duit. Kasihan kita gitu. Tapi yang, yang masalahnya pemuda-pemuda yang ototnya besar tapi kerjanya apa? Ngamen. Ini kan gak ada artinya. Tapi kalau orang, begitu perlu kita kasihani dan itu perlu kita bantu ya. Sering hal-hal seperti itu kita perhatikan. Dan kita bukan berarti di sini kita melarang membantu dan seterusnya. Kita justru lebih banyak membantu dan ringanlah tangan kita membantu mereka-mereka yang terutama yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pasti akan membalas apa yang kita berikan itu. Bahkan dalam hadis disebutkan setiap hari itu turun dua orang malaikat. Allah ati munfikan khalafa. Wahai ya Allah, berilah ganti orang berinfak. Wa, am, wa amti munsikan talafa. Dan hancurkanlah harta orang yang tidak mau berinfak. Dalam hadis lain sebutkan Rasulullah, nah, mana sadaqatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Walaupun dalam kenyataan mungkin materinya kurang tapi akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lipat ganda yang tidak mungkin kita ketahui. Yakinlah. Ya, tapi bukan berarti berkamu seperti yang banyak beredar pula ya. Infak apa namanya itu? Yang kirim ke rekening-rekening itu, pernah juga saya lihat itu. Itu bukan infak namanya. Itu supaya, dikaya baru berinfak dia. Kan ada infak apa yang dulu nyebar-nyebar loh di masjid-masjid saya lihat itu. Ada nomor rekeningnya. Infak berantai itu. Siapa program programnya siapa namanya? Ah, Isu Mansur itu. Ini nggak benar juga sistemnya itu. Ya kan? Bukan begitu pula yang kita maksud. Jadi mudah-mudahan kita di sini memberikan pengertian agar kita mendidik pemuda-pemuda kita apa? Untuk bekerja keras. Biasa mandiri. Ya makan dari usaha sendiri itu lebih berkah. Ya. Tapi bukan berarti kita apa? Tidak membantu mereka. Mereka pun memotivasi dirinya kita pun bagi siapa yang berlebihan, yang memiliki kelebihan, wajib membantu saudara-saudara kita yang berkeku kekurangan. Kain dilarang di sini meminta, bukan dilarang memberi, memberi. Kan begitu. Ya sebab itu mudah-mudahan apa yang kesampaian manfaat kita semua. Demikian subhanakallah bihamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.